إلى الحبيب تميل Niki niki nggih kula pun janji nggih. Kula niku kan ge Selasa, Selasa bulan yang lalu niku khatam hikam. Terus kula mulang hikam teng mriki Selasa pagi niku pun sekitar 2 tahun. Pokoke walhasil diparingi Allah niku khatam. Terus <clears throat> kula kepengin nopo ngatami dungo nu mergi coro ulama tambah sa, tambah kata tambah nopo saya Jadi rausah usah sampean di perasaan orang melok ngaji kok melok kata manusia ngaji yo ya paham ora yo ya raro ngaji pokoke ora roh padha ora roh eh, sing penting ditompo nopo pangeran ngoten mawon tetes kula gadah azam sepokoke itu ngoten mawon ini donga yo ya rasa tenanan tenanan ya ape ora ya ape merko pangeran mesti nopo perso. Jadi tenanan itu ikhlas ya, nanti orang rasa tenanan, sing tenanan apa? Mergi cara hikam itu termasuk ngeten. Hikam itu yang ngarang hikam itu jenis Ibnu Athaillah asakan dari Ini muridnya Abdul Abbas Al-Mursi. Abdul Abbas Al-Mursi ini muridnya Abdul Hasan apa? Asyadili. Kulo niku sinau hikam mulai riyen ya, pun bertahun-tahun sampai sekarang. Tiap badhe tilem sering mau hikam. Jadi hikam termasuk madzhab pengetan. Ya, tapi aja nut kata setiang sing rata umur mlebu masjid oh, yo ya jenut, nut wali. Nah kue gawe-gawe. Nah ngelakon nglakoni ini benda di wali wae ora mutu. Niku mboten alami. Hikam itu kalau berdoa itu sekali. Kulo nu nate umroh 2009, terus haji 2013. Terus kemarin kulo umroh malih tahun kemarin, baru ruah kemarin. Niku kadang-kadang berkali-kali kalau itikaf teng multazam, tapi ratau si sida sampai sampai ini Mergo donga mau pisan tok, anggere dongo nih Lho pengiran ije eling kok tak eling non. Mergo hikam termasuk mengingatkan gitu. Kamu kalau doa itu jangan ulang. Karena Yunab bahu itu man ya juzu alil ikhfal yang boleh diingatkan hanya orang yang mungkin lupa. Allah ora bakal lali kok elingno. Jadi kula anggar dengar pe tazam pe Dudung aku wingi pangeran sik eling. Ya, wis sih sida to. Gua agrape dungone, tapi ndak ndak gawe-gawe loh, saya asli, maksudnya asli. Agrape dungone. Kan ceiling kok. Ya wis. Sampai kula nu teng nih niku akhirnya mau mau maca selawat, maca Quran, angger donga ceiling ya, to Gusti ngono terus. <laughs> Jadi Yus unik, wong wong wali ku unik. Aja gawe-gawe lho, tapi aja nut kalau cuma tanya kamar ada ngoten. Wa inna ma yunabba wa amne din elingno sapa man wong ya juzu kang wa oleh alih ngatasi si apa alih fal alih sing oleh bu elingno zat sing kemungkinan Lalu ora lali kok amen mbok elingno. Wingi bu omongi, saiki bu omong. Lo cara kowe diutang kita terus iso eling iso eling. Jadi <laughs> hikam unik. Ya tapi udah ini wali ya tetap nopo. Wali, wali gue keliru ya, tetap wali. Nah, bin arah wali gue bener wae ya, tetap rawali wis bakat. Tapi ojo gawe-gawe lho syaratnya nopo? Syaratnya ojo nopo? Gawe-gawe. Iki kula kula iki sering diprotes gitu. Gus ora tau ora jenengan Jadi Jare sapa ora donga? Wingi situ. Kok ora donga nah? Kadang kula yang ngerasa dosa tapi piye kadang tengah ati ngoten ya akhire ya ora roh. Pokoke aku anggere pengen ya donga, ben ora ya ora. Pas donga ya anut wali, pas ora ya anut wali. Kadang bener. Dadi pas donga ya bener, pas ora ya bener. Tapi itu mang sebagian madzhab beliau. Jadi ini nanti saya bacakan hikam dua dua kata mutiara terus dungo, semuanya dungo sampai dungo, semuanya dungo. Biaya-biaya kita gak ada sanat madhab yang diakui termasuk Torekoh Mutabarau selain Naksabadiyah Qadiriyah nopo Sadiliyah. Lah Sadiliyah itu nggih hikam Bapak yang mergo hikam sing aran Abdul Abbas Al-Mursi muridnya Abil Hasan nopo Asyadili. Sehingga orang tahu madhab Sadiliyah ya lewat kitab nopo hikam. Makanya kitab eh, kitab-kitab apa saja generasi setelah beliau itu gak bisa lepas dari kitab nopo hikam sampai daerah hikam atau iya madhabnya nopo atau iya mereka atau iya itu mana nih Sing arangu napa Ibnu Athaillah disebut Hikam iya. Itu beliau sebetulnya ya ada orang alim yang butuh mikir jelimet ke boten. Ya wong waras nonton mau. Misalnya orang waras begini, <laughs> pancen wong waras itu beda mek waras pancen. Misalnya gini, saya ngambil uangnya Mustafa tanpa pamit boleh ndak? Ndak boleh kan. Terus beliau membuat makalah gini, kalau aja apal mana aka antat da'iya mimma lil makhlukin Allah itu mencegah kamu, melarang kamu mengklaim barang yang tidak milik kamu. Padahal sama-sama miliknya makhluk. Misalnya Mustafa punya mobil, saya aku milik saya boleh ndak? Boleh ndak sama siapa saya? Ndak boleh kan? Mustafa punya rumah, saya aku milik saya boleh ndak? tidak boleh. Kalau mengaku miliknya orang sama-sama makhluk saja tidak boleh, apalagi kamu ngaku-ngaku hal yang milik Allah. Misalnya sifat menentukan nasib itu milik siapa? Allah menentukan suul khotimah atau husnul khotimah itu milik siapa? Kamu tidak boleh. Misalnya gedeng orang, oh wong ini mesti suul khotimah. Lho sing nentukan itu milik Allah. Wong ngaku barange wong ora oleh apa meneh ngaku sing ya Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebetulnya nak ngendikan ya normal saja. Artinya ijtihad itu kan normal, tidak perlu orang pinter banget. Tapi sing roh itu wong waras ngono Setelah dijelaskan kan masuk masuk akal. kayak tadi. Dungo kok terus koyo sing mbok omongi wingi lali, urung lali kok sebelum elingno meneh. Kan masuk akal. Tapi kau jangan aku, ora asli, wis ora mau Wong anut kan mboten apa? Jadi ini kula waca kalih mawon nggih, nggih kenangan kula ben dadi nggih kenangan kula napa e, makalah sanggeng napa e, hikam ya. Nggih kula waca kula waca ya mawon nggo napa. Nggih bismillahirrahmanirrahim. Kula nak maca malah bingung biasa apalan malah maca. Jadi piyambake ngendikan mana aka antata ia male salah kami malil makhlukin afa yubi hulaka antata iya wasfahu wa rabbul alamin. Di Allah ngelarang jenengan mengaku barang yang miliknya orang lain, apalagi ngaku-ngaku hak sing miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita tidak boleh misalnya masuk noti yang wong itu mesti celoko. Nyelakkan orang itu hak e sinten? Hak ya Allah. aku ya rasa GR sok mesti bener, iso wae bener sok ben salah. Kamu juga nggak usah merasa salah. Soalnya saya kira soleh soben. Soleh ya sudah itu hak ya Allah sudah ada itu. Terus ngendikan beliau ini Ilahi kulama akrosoni lu'mi antokoni karomuka. Gusti ketika saya didiamkan oleh kesalahan-kesalahan saya, antokoni karomuka, maka saya digerakkan oleh sifat lomane jeneng jenengan. Itu perasaannya hikam. Misalnya sampean ngrosot di samuake terus rawani dungo, ngerasa salah akeh terus ngerasa ora ahli swarga niku jari hikam Gusti kula nak eling salah kula kok ora pantes mlebu swarga. Tapi nak eling lumane jenengan nggih pantes mawon. niku tindot, dindut wong ngono niku wis dindut. Dina eling dosamu sampean akeh kan gak pantes mlebu swarga. Tapi nak eling jembare rahmate Allah nggih pantes mawon. Ilahi kulama akhrasani lumi antokoni karo muka. Wa kullama ayasatni awsofi atma'atni minnatuka. Ketika saya putus asa karena sifat-sifat saya yang buruk, maka saya akan digerakkan lagi punya harapan karena sangking melimpahnya nikmati jeneng jenengan atau peparingnya jenengan. Terus beliau disarah-sarah dicontohkan. Saat Umar masih kafir itu pernah gak minta jadi muslim kan enggak. Tapi ketika Allah menghendaki dia jadi muslim maka jadilah Umar seorang yang muslim. Jadi orang tanpa keinginan pun kalau Allah mengendaki baik ditarik yang menjadi baik. Artinya kamu jangan percaya wong aku apa ya dadi wong apik piye, wong aku ngene ngene ngene. Wong sing ora tau niat apik wae iso diapikno pangeran kados sinten Sayyidina Umar. Sunan Kalijogo ketika nggarong ning gone Sunan Bonang niate ya untuk emas. Niate wae elek, tapi ketika Allah ngersano dadi apik ada takdir yang memandu dia jadi apik, bahkan jadi wali. Yaitu Fakul lama ayasatni ausofi Ketika saya diputus asakan oleh sifat-sifat saya yang buruk Maka saya akan diharapkan lagi Diberi tomak, diberi harapan oleh banyak peparingin apa? Jenengan Jadi intinya kalau suwun Khasnya madhab sadili itu Melihat sisi positif Jadi misalnya jenengan sholat misalnya ini ruang notenan gitu. Misalnya jenengan sholat, potensi gak diterima itu tinggi. Mungkin kita ada ikhlas, mungkin kita ada tumak ninah, mungkin kita banyak melakukan kesalahan, mungkin eling macam-macam. Itu potensi yang menjadikan kita sholatnya tidak diterima Allah. Tapi cara madhab sadilah berpikir gitu itu tidak boleh. Kamu harus ingat bahwa sujud ini luar biasa. Banyak orang yang nggak diberi anugerah sujud. Orang bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun hidup kafir tidak pernah sujud. Kamu sekarang ditegir mau sujud. Jadi mestinya kena sholat bar sholat subuh, matur Gusti tadi saya sujud sama jenengan, matur Gusti tadi saya rukuk sama jenengan. Gak usah mikir buat ditampa ora, eleng terus. Nanti setelah duhur ya begitu. eleng terus tadi ditegir sujud, ditegir rukuk, ditegir sholat. Sehingga madhab sadilia itu sampai mengatakan begini. Orang yang beribadah meskipun sedikit, dan yakin bahwa itu peparingi Allah, minnah dari Allah, itu lebih baik ketimbang ibadah banyak plus merasa kurang. Di misalnya Mustafa sholat, bersolat duhur kak marem, Wah, mungkin duhurku salah terus badia, berbadia kak sholat meneh. Sing sholat duhur tak ora usah. Saking syukur kula. Iku duhur kula makome. Ya nganti saiki duhur perkara ini ngene ku dene kelakuan ini saya ku dene. Karena ketika diberi pangeran ora marem, Kurangnya, tapi kurangnya niat elek. Kayak pangeran polisi, ngurang pangeran ra kurang ini kurang pangeran di watak ngoten. Enggak terlalu prosedur gerwong wis sujud niate ape yo. ape Ya nih kalau nate debat baik jenengan keluaran kan bolak-balik cerita. Sampai nak sujud untuk menjadi sah itu kan batuk, tangan loro, dengkul loro, delamaan loro, sehingga harus sujud pada tujuh anggota. Jadi menurut madhab yang asoh, kalau sujud itu harus tujuh anggota. Tapi ada ulama yang mengatakan cukup baduk to ambek sikil. Angger wis ngene jenenge sujud. Alasan ulama ini masuk akal. Saya nak diwalik. Ono Zaid yang muslim. ditempelkan no bumi niat sujud yang berholoh Hukumnya kafir atau orang. Enggak jawab ya, kafir kan? Iku syaratnya anggota itu apa asal badu enemplek? Mulane jari ulama sing kaul sani. Lah iya go murtad ra usah syarat kok nggo bener. Syarat. <laughs> Lah iya sing digo murtad ra usah syarat kok sing sujud go pangeran. Syarat. syarat. Nah ngono ra usah syarat anggere ngono ya jenenge sujud. Buktine wis sah gue dadekno mur murtad. Yo, jadi lari ulama yo macam-macam. Mana kau jangan aku, aku ilmu nya sakit. Artinya sama raku janut madhabku. Maksudnya mereka kula ya sadar sebagian madhab saya itu masalah bagi Anda. Tapi saya ikut Anda lebih masalah kan. Ngopo <laughs> ya kok ora Maksudnya kan gak jelas. Acuannya hukum ndak? Ndak jelas. Ya karena tadi kamu sekolah di Australia di Amerika, wong kok kancanan wong kafir. Tapi barokahnya anak-anak yang sekolah di sana, yang kerja di sana, akhirnya di Amerika ada masjid, di Australia itu barokahnya mahasiswa, pekerja, orang kedonyan macam. Sekarang orang orang kedonyan di Taiwan, di Korea bikin komunitas masjid. Ya, akhirnya di bumi Allah di sana ada yang su sujud. Ya itu nyata. Meskipun teori Anda juga nyata sebagian mungkin katot widoan kono katot macam-macam. Sama-samanya ya sudah kita Ya kita berpendapat ya seperti itu. Wawa alam ya semua. Ya mungkin naik HP, mungkin naik orang. Wawa alam supaya dungo, supaya HP. Tapi kan kita tidak satu arah karena ngedikan ya seperti gejolakannya Allah dengan Nabi Ibrahim itu kan kelihatan. Malaikat Israel berjabat Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim gak terima. Gak iso il Israel. Aku kekasih pangeran. Mosok dipateni. Hal ro'ayat al khalil itu khalilah. Ono kekasih mateni kekasih. Mesti keliru perintahmu El Israel. Semune ngono Nabi Ibrahim, kowe tetep dipateni. Cara cara Israel kowe menarik. Ya. Akhirnya balik. Balik tentang pangeran Gusti, amar tanila abdin la yuridul mauta wa yaqulu hal ra'aital khalil yumitu khalila. Ya Allah engkau memerintahkan saya pada hamba yang nggak ingin mati. Dia bilang masa ada kekasih membunuh kekasihnya. Cara Israel masuk akal, bisa mikir juga Israel, cara ini masuk akal. Jawab Allah ini. Kullahu jadi katakan pada Ibrahim hal ro'etal khalil yakrohu ayal koholilah. Ibrahim kandani ono tak kekasih tapi rasiap ketemu sing dikasih. Artinya kalau tidak berani mati berarti rasiap ketemu. Jadi bilang ke Ibrahim apakah ada kekasih yang nggak siap ketemu kekasihnya. Jadi malah Israel marah Ibrahim Kata Allah, nggak ada kekasih yang benci ketemu kekasihnya. Oh ya yes, mati saya kira oh, oh, ya. Nah, ya. itu logika yang terbangun. Makanya dengan perbandingan logika itu akan kelihatan. Pertama koyo koyo logika Ibrahim itu masuk masuk akal. Tapi ketika Allah ngendikan oh, notah kekasih harus siap ketemu kasihnya. Nah kitab mahal itu kitab yang menjelaskan sekian teori fikih yang tidak mansus ya saya ulang lagi yang gak ada nasnya Kemudian diulang-ulang oleh cara berpikir tadi. Nah, akhirnya jadi kitab kitab khilafah, eh, kitab-kitab ikhtilafat dalam syafi'i yang paling dianut ulama seluruh dunia. terus Habib Zain sama Angke, semua ulama itu rujukannya kitab Nuh mahalif. Ya karena tadi yang nggak ada nas, saya ulang lagi, yang nggak ada apa? Nas itu ada sekian pilihan kaul. Ya sama-sama masuk akal tadi. Meskipun dalam tradisi tertentu kita tidak mungkin mempraktekkan. Kewani tak jenazah kok guri. Nak kemen mina wa minna minkum takobal Ya Karim pasti dia kebo kiai sableng. Jenazah gitu kok Guri. Tapi saya sekarang mulai curiga dengan di Arab Saudi karena tetap ada sholat goib tapi mayatnya sudah gak di gak di depan, enggak di depannya sudah. Kalau menangi rian rian rian tentang buku-buku mayat itu di tapi itu mungkin karena teknis ya, karena yang mati terlalu apa? Terlalu banyak dan sering. Musim haji tok umpiro wae keselen dak kok